Jadi pada juz ke-30 ini kebanyakan adalah suratnya makiyah. Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى Baik. Pada surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-lail wan nahar. Karena memang telah kita ketahui bahwasanya kedua macam waktu ini yaitu malam dan siang merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar." Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال ibad ala تفاوت أحوالهم Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan zaman, dengan waktu yang pada waktu tersebut perbuatan-perbuatan manusia terjadi. Yang tentunya apa? Sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya, keadaan masing-masing yang perbuatan-perbuatan manusia tersebut berbeda-beda. Faqala wal laili idza yaghsha ai ya umul khalqa bidzalamihi yaitu melingkupi makhluk dengan kegelapannya niyaksha jadi demi malam ketika kegelapan malam tersebut meliputi makhluk meliputi jagat raya ini fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi maka ya, semuanya berdiam diri di tempatnya masing-masing dan di rumahnya masing-masing. Kalau manusia mereka berdiam diri di tempat tinggalnya, demikian pula hewan-hewan kembali ke sarang-sarangnya. Wa yastarihul ibadu minal kaddi Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala istirahat di malam hari dari pekerjaannya dan dari susah payahnya di siang hari. Wan nahari idza tajalla dan demi waktu siang ketika ya, telah apa terang benderang tajalla lil khalqi ya. menerangi ya, muncul pada makhluk fastadha'u binurihi maka mereka itu ya para makhluk tersebut menyilai dengan cahayanya. Wantasharu fi masalihihim dan mereka menyebar di ya, dunia ini yang menyebar di waktu siang untuk kemaslahatan mereka sendiri-sendiri yang bekerja di waktu siang. Wama khalaqad dzakara wal untha. In ma mausulah kana iqsaman bi nafsihil karimah al mausufah bi kaunihi khaliqadz dzukuri wal ina Yang pertama, perhatikan ya. pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa." Ada perselisihan di antara ulama ahlu tafsir. Apakah yang dimaksud dengan ma pada wa ma khalaqa? Yang pertama, kemungkinan pertama, jika ma tersebut adalah ma mausulah. Maka maknanya menjadi apa? Waman khalaqa dzakara wal unsa atau walladzi khalaqa dzakara wal unsa. Demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi, jika kita mengatakan ma pada ayat ini adalah ma mausulah, maka Hal itu merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya yang mulia. Al-mausufa bi kaunihi khaliqal dzukuri wal inath yang mempunyai sifat pencipta laki-laki dan perempuan. Yang pertama, jadi kemungkinan pertama adalah namanya mausulah. Wa in kanat masdariyah kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal unsa. Jika ma'in adalah masdariyah, maka ya, maknanya adalah apa? Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi yang digunakan untuk sumpah di sini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berupa apa? penciptaan makhluk laki-laki dan perempuan. Wa kamali hikmatihi fi dzalik dan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan tersebut. Karena dalam penciptaan laki-laki dan perempuan di sana ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diterangkan oleh Imam As-Sa'di dalam keterangan beliau an khalaqa min kulli sinfin hayawanat allati yuridu ibqa'aha dzakaran wa unsa. Yaitu yang merupakan kesempurnaan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan pada setiap ya, jenis hewan-hewan yang termasuk di sana adalah manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala inginkan keberadaannya agar lestari, ya, inginkan kelestariannya, tidak musnah. Diciptakan dalam dua jenis. Jantan dan betina. Laki-laki dan perempuan liyamkan nau'u walayat mahil agar jenis tersebut tetap ada, tetap lestari, tidak musnah. Wa qada kullan minhuma ila al-akhar fi silsilati syahwah. Maka Allah Subhanahu wa taala membimbing jenis yang satu pada jenis yang lain, dari jenis laki-laki ke perempuan, Allah bimbing sehingga apa? semuanya tetap lestari dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan syahwah pada mereka. Wa ja'ala kullan huma munasiban lil akhar dan menjadikan ya, setiap jenis dari kedua jenis tersebut ya, sesuai bagi yang lain. Laki-laki dijadikan sesuai bagi para perempuan, bukan perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuai bagi para laki-laki. Fatabarakallahu ahsanul khalikin maka sungguh maha suci Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ini tadi wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Jadi pada ayat ini ada dua kemungkinan tafsir. Yang pertama, wa ma khalaqal dzakara wal unsa maknanya apa? Ma mausulah. Jadi wallazi khalaqal dzakara wal unsa. Demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini yang pertama. Yang kedua, ma masdariyah. Berarti apa? Wa khalqiz zakari wal unta. Demikian. Wa ma khalaqaz zakara wal unta menjadi apa? Wa khalqiz zakari wal unta. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau yang awal Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya yang maha mulia. Yang kedua, bersumpah dengan apa? Penciptaan, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan penciptaan tersebut Allah Subhanahu wa taala apa? menunjukkan ayat-ayatnya dan hikmahnya yang maha sempurna. Paham? Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan tentang perkara yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan. Kalau tadi ya beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Pada ayat pertama bersumpah dengan al-lail, dengan malam hari. Yang kedua dengan siang. Dan yang ketiga dengan penciptaan laki-laki dan perempuan atau dengan apa? Dengan dirinya yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian pada ayat selanjutnya wa qawluhu inna ta'yakum lasyatta hadza huwal muqsamu alaih. Maka yang ini adalah ya perkara yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan. Dengan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Amalan kalian itu satu sama lain itu berbeda-beda. Walaupun semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik itu laki-laki maupun perempuan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kan tapi usaha kalian itu berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Aiy. Inna sa'yakum ayyuhal mukallafun lamutafawatun tafawutan katsira. Maksudnya, sungguhnya usaha kalian itu, amalan kalian itu wahai orang-orang mukallaf sangatlah berbeda dengan perbedaan yang besar satu sama lainnya. Wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha wan nasyati fiha. Dan yang demikian itu perbedaan itu apa? Berdasarkan ya perbedaan jenis amal itu sendiri. Yang pertama, ya. Amalan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Amalan yang wajib tentunya lebih besar keutamaannya daripada amalan yang sunnah. Amalan yang seorang melakukan dengan sungguh-sungguh berbeda dengan amalan yang dilakukan dengan main-main. Nah, karena itu di, di sini dikatakan pertama disebabkan perbedaan jenis amal itu sendiri. Yang kedua apa? Wami kedariha dan kadar amal itu sendiri. Kadar tentunya seorang yang sholat dengan jumlah sedikit jika ditunaikan dalam keadaan yang sama dengan kehusukan yang sama tentunya apa? lebih rendah daripada mereka yang beramal dengan sholat yang lebih banyak. Seorang yang bersodakah ya, dengan jumlah yang sedikit, ya, tentunya apa? Lebih rendah daripada yang bersodakah dengan jumlah yang lebih besar. Jika ya, sama-sama ya, keadaannya, sama-sama ikhlasnya, ya, dan sama-sama peletakannya. Kemudian berdasarkan juga perbedaan warna syatifiha, perbedaan semangat. Ya. Semangat yang ada dari orang yang beramal tadi menjadikan hasil dari amalan itu pun berbeda. Orang yang bersemangat dalam melakukan amalan, ya, tentunya berbeda hasilnya dengan yang bermalas-malasan atau bahkan dikarenakan terpaksa. Wabihasabil ghayatil maksudati bitilkal a'mal dan berdasarkan dengan tujuan yang diinginkan dengan amalan tersebut. Dan inilah kunci utama ya, yang merupakan pembeda paling besar antara amal yang satu dengan amalan yang lain. Yaitu apa? Tujuan seseorang beramal. Hal huwa wajhullahil a'la al-baqi fayabqal amalu lahu bibaqaihi wa yantafi'u bihi sahibuh am hiya ghayatun mutmahallatun faniyatun fayabtulu sa'yu bi butlaniha wa yatmahillu bi mihlaliha apakah dia itu beramal demi mengharamkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha abadi sehingga amal tersebut pun ya tetap dan orang yang mengamalkan mendapatkan manfaat ataukah tujuannya adalah tujuan yang fana, tujuan yang akan hilang begitu saja. Sehingga amalannya pun batal dengan apa? kebatilan niatnya tadi. Wa yatmahillu bid mihlaliha sehingga amalan tersebut pun apa? musnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Wakadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Didatangkan amalan mereka, ya, amalan-amalan tersebut kemudian apa? Dijadikan haba'an manthura. Seperti ya, debu yang berterbangan, tidak mempunyai manfaat tidak bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Wa hadza kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala bihadzal wasf. Yang demikian ini ya, amalan yang musnah tadi yang gugur tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang yang mengamalkannya adalah semua amalan yang diinginkan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima kecuali apa-apa yang semata-mata diniatkan ikhlas karenanya. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan kemudian dia menjadikan syarikat, menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berlepas diri darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi, taraktuhu wa syirka Aku adalah zat yang maha tidak butuh dengan serikat. Karena Allah nggak butuh dengan sesuatu apapun. Bahkan selain Allah lah yang butuh kepadanya. Man amila amalan asyruka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang pada amalan tersebut dia mensyirikanku dengan yang lainnya, dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya itu. Walihada fassalallahu al-amilina wa wasafa a'malahum. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala membagi orang-orang yang beramal itu. Orang-orang yang beramal itu terbagi-bagi dan Allah Subhanahu wa taala mensifati amalan-amalan mereka itu dengan firman-Nya fa'amma man Adapun orang-orang yang memberi, di sini Allah Subhanahu wa taala memutlakkan. Jadi akta di sini mutlak, tidak dijelaskan memberi apa. Memberi uang, memberi jasa, memberi pertolongan, ya, tidak disebutkan. Untuk apa? Liyaum agar mencakup ya, segala bentuk pemberian, bahkan mencakup apa? Memberi senyum. masuk termasuk saudara. Memberi dengan apa? Wajah yang ceria kepada saudaranya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu walau antalqa akhaka biwajhin tariq. Ya. Walaupun hanya sekedar kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Fa amma man a'ta. Maka adapun orang-orang yang memberi ai ma umira bihi minal ibadat al-maliyah yaitu memberikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ibadah-ibadah yang berupa harta ya ibadah-ibadah dengan harta. kas zakat seperti zakat. Wan nafaqat, dan nafkah-nafkah. Wal kafarat, demikian pula apa? Kafarat. Wat sadaqat, dan sadaqah. Wal infaq, fi wujuhil khair, dan infak di tempat-tempat kebaikan. Wal ibadat al-badaniyah. Demikian pula apa? Mencakup apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa ibadah badaniyah yang dikerjakan dengan badan ini. Kalau ibadah, maliyah jelaskan. Karena kebanyakan manusia pikirannya langsung ketika apa masalah memberi kembali ke permasalahan harta. Kan tapi karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memutlakkan lafaz atta maka mencakup semua bentuk ya, pemberian ini. Baik itu apa ibadah berupa ibadah harta ataupun apa ibadah badan kasalah wasomi wa ghairihima seperti salat ya puasa dan selain keduanya mencakup pula ibadah yang murakkabah wal murakkabatu min dalik kal haji wal umrati wa nahwihima ya, seperti haji dan umrah dan yang semisal dengan keduanya dan mencakup semua perkara apa kebaikan bahkan tadi ya, walaupun hanya dengan senyuman kepada saudaranya, dengan bermuka ceria pada saudaranya, termasuk dalam keumuman ayat fa'amma man aqsa wattaqa dan bertakwa. Kalau tadi pada akta yaitu perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, adapun pada firmannya nya wattaqa ma nuhiya anhu minal muharramat wal ma'asi ala ikhtilafi adnasiha ya. ya menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya berupa perkara-perkara yang haram kemaksiatan-kemaksiatan ya dengan berbagai macam jenisnya Bahani ini ya. ayat yang pendek tapi mengandung makna begitu luas Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang-orang yang memberi yang memberi apa? Yang penting di sini ya, melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wattaqa ya. Dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Wa husna Ai saddaqa bila ilaha illallah. Dan ya, membenarkan al-husna. Di sini akan dimerojihkan bahwasanya mana al-husna yaitu la ilaha illallah dan membenarkan la ilaha illallah wa ma dallat alaihi min jami'il aqaidid diniyah wa ma tarattaba alaiha min al jaza'il ukhrawi dan membenarkan apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut ya, berupa apa? Semua akidah dalam agama ini. Ya, akidah yang berhubungan dengan masalah keimanan yang wajib seorang apa tasdeh ya, membenarkannya Fama tarattaba 'alaiha al jaza'il ukhrawi dan ya, membenarkan apa-apa yang menjadi konsekuensi ya, perkara tersebut yang berubah apa? berubah balasan di hari akhir kelak. berubah balasan di hari akhir kelak. Jadi makna yang dipilih oleh Asadi ini adalah makna yang luas menggabungkan pendapat-pendapat yang ada dari ulama-ulama ahlu tafsir. Jadi mencakup juga apa? La ilaha illallah. Ya. Akidah sahihah, akidah Islamiyah yang wajib setiap muslim untuk membenarkannya. Kemudian mencakup pula apa? Balasan bagi mereka-mereka yang mempunyai akidah sahihah dan beramal dengan akidah tersebut yang berupa surga. Kali ini menunjukkan ya, dalamnya pemahaman Imam As-Sa'di ini dalam tafsir. Karena di sana perbedaannya seputar itu. Apa makna al-husna? Yang mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan apa? Surga. Dia menggabungkan semuanya sehingga tercakup ya dalam tafsir ini. Siapa atau apa balasannya bagi orang yang demikian itu? Orang yang melakukan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah dan mempunyai akidah yang sahih fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan dia mencapai jalan kebahagiaan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penafsirannya. Fasanuyassiruhu lil yusra ay nuyassiru lahu amrahu wa naj'alahu musahhalan alaihi kullu khair. Maksudnya adalah akan kami mudahkan baginya perkaranya. Dalam perkara-perkara kebaikan tentunya. Muyassaran lahu tarku kulli syarrin. Demikian pula apa? Mudah baginya, ringan hatinya untuk meninggalkan semua kejelekan. Ini maknanya. Jadi, fasanuyassiruhu liyusra, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuk melakukan amalan-amalan, dimudahkan perkara-perkara yang mengantarkan kepadanya kebaikan dan dimudahkan untuk meninggalkan segala kejelekan. Ini balasannya. Li'annahu ata bi asbabit taisir fayassarallahu lahu Kenapa? Karena dia ya, telah apa? Telah datang dengan sebab-sebab kemudahan maka Allah Subhanahu wa taala pun mudahkan ya, perkaranya. Sebab seseorang dimudahkan perkaranya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat ini. Oleh karena itu, jika kita ingin perkara kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan, maka penuhilah ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa amman aqta wattaqa wa saddaqa bil husna. Fatan yasirhu lil Ya. Melaksanakan perintah Allah diambil dari lapat aqta. Kemudian menjauhi larangan Allah diambil dari lapat wattaqa. Kemudian seorang mempunyai akidah yang sahih ya. Wasaddaqa bil husna. Ini dengan tiga macam ini Allah berjanji akan mudahkan segala urusannya sehingga dia diberikan taufik untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara kejelekan. Adapun sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man bakhila bima umira bihi" Fatarakal infaqa al-wajiba wal mustahabba Adapun orang-orang yang bakhil dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sehingga dia meninggalkan infak yang wajib maupun yang mustahab. Infak yang wajib bagi dia seperti zakat maupun infak yang disunnahkan seperti sedekah-sedekah yang tidak diwajibkan. Walam tasmah nafsuhu biada'i ma wujibadillah dan hatinya itu tidak rela untuk menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepadanya untuk ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghna 'anillah dan merasa tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Fataraka 'ubudiyatahu janiban walam yara nafsahu muftaqiratan ghayatal iftiqari ila rabbiha alladhi la najata laha wala fawza wala falaha illa bi an yakuna huwa mahbubuha wa mahbuduha alladhi taqsuduhu wa tatawajjahu ilaih ini yang kedua yang pertama ya sikap Golongan kedua ini adalah apa? Dia bakhil. Dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga hatinya enggan. Hatinya berat untuk mengeluarkan sedikit dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya kepada orang lain. Demikian pula enggan hatinya untuk melaksanakan perintah Allah yang lainnya. Dan yang kedua dari sifat golongan ini wastagna, merasa tidak butuh dari Allah. Sehingga dia meninggalkan peribadatan kepadanya, tidak mau beribadah pada Allah. Dan tidak mau melihat dirinya itu orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah menegaskan bahwasanya semua makhluk di dunia ini adalah fakir, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia. Di sini yang dipanggil seluruh manusia. Baik yang muslim maupun yang kafir. Baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia seperti kita. Karena anas ya, mencakup apa? Jin dan manusia. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran Mabadi Mufidah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Semua kalian itu ya fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika seorang merasa tidak butuh bagi dari Allah Subhanahu wa taala, ini alamat kehancuran. Walam yara nafsahu muftaqirratan ghayatal iftiqari ila rabbiha. Tidak melihat dirinya itu seorang hamba yang butuh dengan kebutuhan yang sangat kepada Robnya, kepada penciptanya, kepada pengaturnya, dan kepada zat yang menguasainya. Yang tidak ada keselamatan baginya, tidak pula ada kebahagiaan, kecuali dengan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang dia cintai. Zat yang dia ibadai. Yang semua amalannya itu ditujukan untuknya. Ini sifat kedua. Seorang tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan alamat kesengsaraan. Oleh karena itulah Imam As-Sahawi dalam akidah beliau mengatakan wala ghina 'anillahi tarfata'in. Faman istaghna 'anillahi tarfata'in faqad kafara. Fasara min ahli hain wala ghina anillah tarfata'in tidak ada ya seseorang dari hamba ini apa merasa tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala sekejap pun. Jadi kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin makhluk ini ya berlepas diri dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman istaghna 'anillahi tarfata'in faqad kafara. Barang siapa yang tidak butuh ya, merasa tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala sekejap saja, maka sungguh dia telah kafir. Fasara min ahli hain. Maka orang kafir sehingga dia menjadi apa? Ahli hain, ya ahli halak. Hain di sini apa? Halak, yaitu apa? celaka. Dalam riwayat yang lain dari akidah Tahawiyah, fasara min ashabil jahim. Maka jadilah dia sebagai penduduk neraka jahim. Nah kita harus sunnah wal jamaah bahwasanya semua makhluk tidak akan mungkin ya, terlepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan sendiri dalam ayat yang kita baca tadi, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Oleh karena itulah ya, zikir yang di sana terkandung pengakuan seorang hamba akan kebutuhannya kepada Allah dan ketidakmampuannya untuk melakukan segala sesuatu menjadi apa zikir yang sangat agung bahkan merupakan perbendaharaan di bawah arsy. Sebagaimana datang hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, la haula wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan sedikit pun untuk melakukan perintah-perintahmu ya Allah. Ini tadi la haula. Wala quwata dan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk meninggalkan larangan-laranganmu. Ya Allah, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Dijadikan apa? Perbendaraan di antara perbendaraan surga. Dalam riwayatnya tanjut tahtal ash. Ya. Perbendaraan yang ada di bawah ash. Karena apa? Di sana ada penyerahan hamba akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak adanya kemampuan sedikit pun kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Lail ini masih menyebutkan tentang sifat golongan yang kedua. Sifatnya yang ketiga adalah wa kadzdzaba husna dan mendustakan al husna. Tadi al husna yang disifatkan pada golongan pertama apa maknanya? Membenarkan la ilaha illallah. Terus membenarkan apa? Semua akidah ya. Yang hak yang merupakan apa? Konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Kemudian apa? juga membenarkan balasan bagi mereka-mereka yang berakidah sahih tadi dan beramal dengan akidah sahih tadi. Ini al-husna. Maka sekarang kebalikannya, golongan kedua sifatnya adalah wakaz zababil husna, mendustakan al-husna. Ai bima aujaballahu 'alal ibadi at-tasdiq bihi minal aqaid al-hasanah yaitu mendustakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba yang berupa apa? pembenaran terhadap akidah yang baik, akidah yang sahih yang telah dijelaskan di depan. Apa balasannya? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan ya, jalan apa menuju kesengsaraan. Ya, Allah mudahkan jalan menuju kesengsaraan. Kalau tadi Allah mudahkan jalan menuju apa? Kemudahan yang lain, kebahagiaan. Sedangkan di sini dimudahkan pada jalan kesengsaraan. Ai lil halatil usrah wal khisalil damimah. Ya, dimudahkan untuk mencapai keadaan yang sulit. Yang sengsara. Wal khisalil damimah dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bi an yakuna muyassaran lisyarr. Ya. Bentuknya apa? Dengan memudahkannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Aina makana dimanapun dia. Ya. Dimanapun dia, ketika sifatnya tadi, ya, bakhil, dari melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Merasa tidak kutuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendustakan akidah yang sahih, maka balasannya ini. Dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jelek. Di mana saja dia berada. Wa muqayyadan lahu af'alul ma'asi. Nas'alullah al-afiyah. Ya, sehingga dia apa? betul-betul dipersiapkan ya untuk apa melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dua ayat ini, Alhamdulillah Yang pertama apa? tiruhul yusra. Balasan bagi orang-orang yang mempunyai sifat aqsawat taqawasat dakabil husna. Kemudian yang kedua, tiruhul usra. Bagi orang-orang yang bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna merupakan dalil yang sangat nyata bahwasanya kebaikan akan menjadikan seorang mudah untuk mengamalkan kebaikan yang lain. Amalan soleh akan melahirkan amalan soleh yang lain. Sebagaimana amalan yang jelek, kemaksiatan akan menjerumuskan seorang untuk melakukan kemaksiatan yang lain. Ya. Jadi, ketika seorang dalam dirinya berusaha untuk menjaga dirinya, senantiasa beramal soleh, maka Allah akan mudahkan untuk terus melaksanakan amalan-amalan soleh yang lain. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika seorang membiasakan diri dengan amalan-amalan yang batil, amalan-amalan yang berupa kemaksiatan kepada Allah, maka akan mudah baginya melakukan amalan-amalan kebatilan yang lain. Dan ini kita saksikan sendiri dan kita rasakan. Bagaimana ketika seorang terjatuh dalam maksiat, akhirnya terus menerus ya, kemaksiatan tersebut dia lakukan. Sehingga mungkin awalnya Ketika pertama kali dia menemukan kemaksiatan tersebut, hatinya mengingkari dengan keras, merinding hatinya. Tetapi ketika semakin lama ya, dia berada di dalamnya, maka agak biasa. Sehingga sama sekali tidak terasa bahwasanya perbuatan itu adalah maksiat. Yang demikian ini kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yughni 'anhu maluhu." Dan tidak akan bermanfaat baginya hartanya. Alladhi adghahu wastagna bihi wa bakhila bihi. Itu harta yang telah menjadikan dia itu melampaui batas menjadikan dia merasa tidak butuh dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dia bakhil. Idza halaka wa mata. Ya, tidak akan bermanfaat harta tersebut jika dia itu celaka dan apa? telah mati. Fa innahu la yashabul insanu illa amaluhu salih Karena sungguhnya tidaklah menemani seorang manusia ketika telah mati itu kecuali amalan solehnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yasbaul mayyit salasa." Mengikuti orang mati itu tiga, ya tiga golongan. Ahluhu wa maluhu wa amalu, Keluarganya mengikutinya, ya. hartanya mengikutinya, dan amalnya mengikutinya sampai kuburan saja ya farji'a ithnain wa baqiya wahid ya maka kembali dua yang mengikuti tadi ya. dan masih tetap bersamanya satu saja fayarji' ahluhu wa malu maka kembali keluarganya dan hartanya ya. tidak akan sampai kemudian terus menerus menemaninya, menemaninya sampai di alam kubur. Keluarganya sampai dia dikubur kembali. Adapun hartanya, begitu dia mati, maka harta tersebut telah kembali ya kepada ahli waris. Adapun amalannya, maka itulah yang akan menemani dia sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai ditegakkannya hari kiamat wa amma maluhu alladhi lam yukhrij minhu alwajib fa innahu yakun wabalan alaih adapun hartanya yang dia tidak mengeluarkannya tidak mengeluarkan darinya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan <clears throat> maka sesungguhnya hal itu merupakan kecelakaan baginya Kenapa? Idlam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'a. Karena ya, dia tidak menjadikan ya, harta tersebut ya untuk modal kelak di akhirat. Ya, tidak ada sedikit pun dari harta itu dijadikan modal di akhirat sehingga dia menuai hasilnya kelak. Apalah artinya? Karena kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Apabila apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kemudahan rezeki, kemudahan harta kemudian tidak digunakan sebagai modal untuk nantinya bisa menyertai kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi ya, bekal kita di waktu-waktu tidak ada lagi cara untuk mengumpulkan bekal. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini hendaknya kita pergunakan untuk hari-hari tersebut. Inna alina lal huda. Ay al huda al mustaqimah. Tariquhu yusilu ilallah wa yudni min ridha. Maksudnya bahwasanya hidayah yang lurus Jalannya itu adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengantarkan, mendekatkan seorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal dhalal adapun kesesatan faturukuhu masdudatun anillah. Maka jalannya itu ya terputus ya. Jalannya buntu untuk bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian keadaan kesesatan tidak akan bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dalam hal ini semua amalan amalannya tidak dibangun di atas contoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan dibangun di atas kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu sesat. Oleh karena itulah Rasulullah mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Buntu jalannya tidak sampai pada Allah. La tusilu sahibaha illa lil adzabis syadid. Ya. Ini yang mengkhawatirkan. Kalau tidak kalau hanya sekedar tidak sampai pada Allah, mudah urusan. Tidak sampai sudah. sampai saja di dunia enggak apa-apa. Mungkin seperti itu. Walaupun kerugiannya apa? Berlipat-lipat. Terlebih lagi, ya, ketika apa? Ketika perkara tersebut menyampaikan pemiliknya kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang keras, yang dahsyat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, "Wa innalana lal akhirata wal ula." Sungguhnya milik kamilah negeri akhirat dan negeri dunia ini. Milkan wa tasarrufan ya. kepemilikan yaitu penguasaan semuanya adalah Allah yang menguasai. Wa tasarrufan demikian pula Allah yang mengaturnya, Allah yang berhak melakukan apa yang dia inginkan di dunia ini. Laisalahu fihi ma musyarikun. Tidak ada pada keduanya yaitu negeri akhirat dan negeri dunia selainnya yang menjadi apa? sekutu. Falyarqa rahibun ilaihi fit talab wal yanqati raja'uhum anil makhluqin. Jika demikian, ya, jika kita mengetahui bahwasanya negeri akhirat dan negeri dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita lewati ketika menafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb semesta alam yang menciptakan, menguasai dan mengatur semua alam ini. Kemudian juga maliki yaumiddin, zat yang menguasai hari pembalasan, yaitu negeri akhirat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar." Milik siapa? Kekuasaan hari ini. Kekuasaan hari kiamat itu apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Zat yang Maha Perkasa. Ketika kita mengetahui seperti itu, maka hendaknya orang-orang itu harapannya hanyalah kepada Allah Subhanahu Harapannya semua hendaknya digantungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan putuslah, ya. potonglah, hilangkanlah harapan-harapan kepada makhluk. Ini nasihat yang sangat berharga dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Hendaknya orang-orang yang berharap, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam urusan-urusannya. Dalam mencari segala sesuatu, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala dan putuslah hilangkanlah harapan-harapan kepada makhluk karena Allah adalah zat yang tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang mendekat kepadanya dan menjadikan dia satu-satunya zat yang dituju dan disembah.